بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري أن رجلا قال للنبي bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW, Ausini, wasiatkanlah kepadaku. kalau la taqdob, maka Nabi menyatakan, La taqdob, jangan marah. Orang ini kepingin wasiat agak banyak mungkin. Kok singkat begini? Faraddada miraran, maka mengulangi lagi orang tadi itu. Ausini ya Rasulullah, minta wasiat lagi. La taqdob. Mungkin darah tinggi orang ini ya. Jangan marah kata Nabi. Hah? bolak-balik minta begitu, jangan marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menerangkan pertama uh, meminta wasiat dari orang yang soleh itu penting. Hmm? Karena itu kalau ketemu orang yang soleh Jangan bawa air jauh ngodok kan Faham ya? Wausini minta wasiatkan kepada aku yang takwa sama Allah ya, sama orang tua yang baik itu dan ini penting itu. Ausini minta wasiat. Hah? Ini sahabat banyak menyatakan ausini ausini minta kepada Nabi. Karena itu eh, di antara mereka juga meminta wasiat daripada guru-gurunya sampai ada wasoya Habib Fulan, wasoya, wasoya, wasoya. Karena begitulah para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pentingkan juga untuk wasiat urusan agama. Jangan wasiat urusan dunia tok kamu. Tukunya ya. Perhatikan tukunya, nanti hasilnya celengono. Itu urusan dunia terus, urusan agama. Hah? Banyak di dalam Al-Qur'an bagaimana wasiat penyiar Nabi. Wa wasa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasa Bahkan Allah pun mewasiatkan bahwa al-insana ha? Wa ada wasiat takwa walaqad wasalna alladziina untuk kita min qablikum iyyakum an taqullaha wasalna al-insana biwalidayhi biwalidayhi husna hamalatu ummu wahnan ala wahni mafsalu fi ayyamin an ishkur li wali liwalidak wa walidak itu wasiat wasiat lagi Eh, wasiatnya Luqman nah kepada ibnihi kepada anaknya bagaimana wasiat penting nah ini setiap kalau ada waktu duduk sama anaknya kamu wasiat ya eh aku ini kepingin begini saya punya rencana kamu itu begini saya harapkan kamu itu begitu paham ya ini penting Hah? penting untuk wasiat penting untuk minta wasiat kalau mau pergi misalnya, minta wasiat sama guru. Wasiat gimana? Kirim salam ya sama fulan, fulan, fulan. Jangan lupa ya kamu ziarah sama fulan. Kemudian kamu dakwah, minta wasiat. Nanti dia akan memberikan bimbingan-bimbingan penting itu. Aus ini minta wasiat dan juga wasiati. Ya. Kemudian eh yang lainnya adalah juga bagaimana idham mafsadatil ghadab. Emosi atau marah tadi itu adalah banyak madaratnya. Banyak mafsadahnya. Hmm? Akhirnya kena darah tinggi, stroke. Dari sifat al-ghadab, marah. Gampang naik hitam. Akhirnya akhirnya ghadab ada di sini bukan karena kamu tadi itu murang-muring aja. Artinya kamu tidak memaafkan itu juga termasuk ghadab itu. Paham ya? Karena itu buang itu semuanya sehingga tidak janggat. Lah kalau sudah kamu tadi itu menjadi pendendam kamu juga akan bisa kena mafsadah nantinya di situ. La taghdab mafsada fis sihah fil badan akan merusak kesehatan kamu mafsadah juga fil agel ketika kamu tadi itu marah tidak jadi berakal lagi sudah ngawur mafsadah juga din dalam urusan agama wis gak ada agama-agamaan wis kata apa ayo Omongan apa ini? Omongannya kufur, omongannya orang kafir, wa'illah kif ini. Ini gara-gara al-ghadab tadi itu. Hah? Karena itu Nabi nyatakan, La taqdab. Hah? Kemudian asbabul ghadab. Itu harus dihindari. Sebab-sebab yang membuat kamu marah, kamu hindari itu. Wadah, kalau saya ketemu sama orang ini enggak enggak kuat saya ini. Ya udah jangan ketemu sama dia kelas. Ketemunya sebentar aja. Wah, kalau hadir ada di situ saya enggak kuat nanti nahan marah. Jauh usah hadir kelas. Asbabul ghadab dihindari sehingga enggak jadi kamu dari itu marah. Paham ya? Nah, jadi bukan hanya jangan marah aja, yang membuat kamu marah juga kamu hindari. Ya, yang membuat kamu marah juga kamu hindari. Enam. Lah kalau orang al kadhimin ghaid orang yang meredam marahnya sampai hilang itu marahnya itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendendam ya, meredam. Jadi ibarat api dipadamkan. al al ghaid. Paham? Ya? Dicaci sama dia. Iya ya, pantas sana. Selamat masih dicaci, tidak sampai dilempari batu. Wes tinggal. Paham ya? Al-kadhib al-ghaib. Tapi ini semuanya kalau marah tadi itu bukan kaitan agama. Lah kalau anaknya kamu tadi itu dirongrong akidahnya, kemudian anaknya kamu tadi itu eh, diganggu imannya, wal kadhib al-ghaib. Bukan, ya wajib marah ini urusan yang demikian ya, wajib marah nah